Yang pertama ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ma 'ala dhahri ardi rajulun ahabba ilayya min Umar." Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Asakir. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tidaklah ada di atas permukaan bumi ini seseorang selain Nabi tentunya ahabba ilayya min Umar yang lebih aku cintai daripada Umar. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai di muka bumi ini lebih daripada Umar. Tidak ada. Wa qila li Abi Bakar radhiyallahu taala anhu fi maradih. Pernah dikatakan kepada Abu Bakar ketika beliau sakit dan kemudian menentukan khalifah setelahnya Umar. Ditanya beliau radhiyallahu taala anhu, "Mada taqulu li rabbika wa qad wallaita Umar?" Apa yang akan kau katakan nanti kepada Rabbmu bahwa engkau menentukan Umar sebagai wali? Qala Abu Bakar menjawab, "Aku lulahu, aku akan katakan pada Allah, walaitu alaihim khairahum." Aku memilih beliau sebagai wali karena dia sebaik-baik mereka atau yang paling baik di kalangan manusia. Ini manusia saat itu yang paling afdal adalah Umar. Kalau ditanya nanti oleh Allah, kenapa engkau pilih Umar? Aku akan jawab, karena beliau yang terbaik. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhoinya. Dan ini sebagai berita bahwasanya Umar menjadi khalifah ditentukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Berarti bentuk penentuan wilayah uh, afwan, bentuk penentuan khalifah pertama dengan musyawarah maka dibayatlah Abu Bakar. Kedua dengan cara penentuan oleh khalifah sebelumnya. Sebelum meninggalnya, kalau aku meninggal maka pegantiku adalah Umar. Baik. Yang ini boleh, yang itu juga boleh. Yang ketiga, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. "Idza dzukira salihun fahayyahala bi Umar ma kunna nab'ud anna sakinata tantiq ala lisan Umar kata Ali kalau disebutkan orang-orang saleh maka Umarlah diantaranya fahayyahala bi Umar kalimat hayyahala terdiri dari dua kata kata hayya dan kata hala yang bermakna halala. Artinya hayya sebagaimana kalian kenal hayya ala salah hayya. Yani kita akan menyambut dan mari kita menyambut Umar. Siapa lagi? Kalau disebut orang-orang saleh maka niscaya kita akan menyambut Umar. Kami tidak merasa aneh. Ma kunna nab'ud. Nab'ud dari kata ba'uda maknanya jauh. Tidak merasa jauh, ini tidak merasa aneh. Sebaliknya kalau aneh kamu katakan apa? Jauh, baik. Jadi kalau ada orang yang berkata, "Kef, idza kana kada wa kada." Kalau dia nanti begini, dia nanti begitu. Baik, baik. Apa artinya? Gak mungkin, gak mungkin. Baik, Berarti baik. kadang-kadang bermakna tidak mungkin. Ini yani jauh dari kemungkinan. Sehingga sebaliknya, mana berat Kami tidak merasa jauh, artinya bisa-bisa saja. Kami tidak merasa aneh bahwa sakinah terucap melalui lidahnya Umar. Dan sudah saya sebutkan kaitannya adalah dengan hadis-hadis yang sahih bahwasanya Umar bin Khattab kalau saja ada mulhamun, muhaddatsun kalau saja ada orang yang mendapatkan ilham atau mendapatkan hadis atau mendapatkan ucapan dari Allah, niscaya Umarlah orangnya. Karena seringkali pendapatnya, ucapannya tepat dengan ayat yang turun. Maka dikatakan sakinah tamtiq ala lisani Umar. Demikian dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Qala Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma ma ra'aitu ahadan qat ba'da Rasulullah sallallahu min hini qubida ahad wala ajwad min Umar radhiyallahu taala anhu Berkata Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya aku tidak melihat seorang pun sepeninggal Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah SAW. Sejak dicabutnya beliau, yakni diwafatkannya beliau, tidak aku lihat seorang pun yang ahadda wala ajwada. Tidak ada yang lebih ahad, lebih tajam atau lebih lurus. Wala ajwad, tidak ada yang lebih dermawan من عمر رضي الله تعالى عنه وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم Kata Abu Mas'ud, uh, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau saja ilmu Umar diletakkan di salah satu tangan timbangan dan kemudian diletakkan ilmu semua desa-desa muslimin di muka bumi ini di satu tangan timbangan yang lainnya niscaya akan lebih unggul ilmunya Umar dengan ilmunya dengan ilmu mereka. Akan lebih unggul ilmunya Umar di atas ilmu mereka. Ini pujian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu terhadap ilmunya Amirul Mukminin Umar. Walaqad kanu yarawna annahu dhahaba bi tis'ata asharil ilmi. Karena mereka dulu para sahabat menganggap bahwa Umar Dahaba bitis'ata a'syaril ilmi. Beliau membawa seperenam ya. al-ilm. Saya ulangi, 10 per 6 ilmu. Berapa itu? Kalau ilmu tadi 10, Enamnya di bawah Umar. Tinggal empat. Ketika itu tentunya. Setelah itu kan di, diambil lagi oleh yang lainnya juga. Artinya barakallahu fikum sittata a'syar adalah sudah dibawa oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga oleh Imam Al-Hakim. Afan tis'am bukan sita ya. Seper, sembilan per sepuluh. Berarti kalau ada ilmu sepuluh, sembilannya sudah dibawa Umar. Sisa satu. Saya ulangi. Kata Abdullah bin Mas'ud, Walakad kanu yarawna. Berarti Abdullah bin Mas'ud bukan hanya mengatasnamakan dirinya sendiri. Beliau mengatasnamakan para sahabat. Walakad kanu Rauna. Mereka dulu para sahabat menganggap bahwa Umar itu sudah membawa sembilan per 10 ilmu. Dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Imam Hakim. Berapa persen berarti? Kalau sembilan per 10. Hah? Gampang banget dong. Sembilan 90 persen. Sudah dibawa oleh Umar 90% ilmu. Masya Allah. Wa qala Hudzaifah Sebentar. Mungkinkah selain Umar membawa dengan 90% pula? Mungkin apa enggak? Mungkin. Karena ilmu ini tidak terbatas. Artinya kalau ilmu ada 10, dia punya 90, dia punya 80, dia punya 95, dia, begitu. Ya. Jangan kamu kira ujungnya pokoknya harus 100. Sehingga kalau sudah diambil 90, tinggal 10, orang lain tidak mungkin bisa lebih dari 10. Bukan begitu maknanya. Tetapi hampir semua ilmu beliau ketahui. Orang lain tahu, ya bisa saja. begitu. Sehingga jangan meremehkan sahabat Abu Bakar dan lainnya. Barakallahu fikum. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه كأن علم الناس كان مجسوسا في حجر عمر رضي الله تعالى عنه Kata Hudzaifah, seakan-akan ilmunya manusia ini semuanya sudah dibenamkan di dalam pangkuan Umar, sudah diletakkan di pangkuan Umar radhiyallahu taala anhu. Qala Hudzaifah juga, "Wallahi ma a'rifu rajulan ta'khuduhu fillahi laumat talaim illa Umar." Kata Hudzaifah, "Demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang yang tidak sama sekali peduli di jalan Allah dengan cercaan siapapun kecuali Umar." Saya ulangi terjemahannya. Kata Hudzaifah, aku demi Allah tidak mengenali ada seseorang yang sama sekali tidak peduli dengan cercaan siapapun dalam berpegang dengan jalan Allah atau dalam menjalani jalan Allah kecuali Umar. Yang lain masih ada pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana kalau mereka begini, bagaimana kalau mereka begitu. Sedangkan Umar la ya ta'khuduhu laumata Demikian kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mubalaghatan. Apa makna mubalaghah? Bukan berlebihan, tetapi perkara ini kalimat ini bukan maknanya benar-benar tidak ada orang yang seperti Umar. Tetapi Umar sebagai satu-satunya yang dia tahu yang sama sekali gak peduli. Mau dia dipukuli, mau dia diusir, mau dia dikeroyok, mau apapun pokoknya kalau hak-hak. Tidak peduli. Mengapa? Karena Umar lah yang berkata pada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Iya, benar. Kenapa kita tidak terang-terangan saya sampaikan pada mereka? Mereka kita masih sedikit ya Umar. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Diulang sampai tiga kali. Demikian pula ketika Umar mengatakan lima hadhihi daniyah. Ya Rasulullah SAW, untuk apa kehinaan kerendahan ini? Kenapa kita ngalah? Bukankah kita datang kebenaran? Dalam masalah Hudaybiyah waktu itu. Ya ini benar-benar kalau sudah ada kebenaran dia tidak peduli siapapun. Yang Hudayfah tahu Umar, aku tidak tahu orang yang seperti itu kecuali Umar. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha Zakarat Umar radhiyallahu taala anhu. Aisyah berkata menyebutkan Umar kata beliau kana wallahi ahwadiyan nasij wahdahu. Beliau sungguh ahwadiyan. Ahwadi adalah musyammir fil umur. Musyammir adalah orang yang selalu menyingsingkan lengan bajunya untuk bekerja, untuk beramal. Ini apa dia dapatkan dia akan kerjakan. Itu ahwadi. Nasijun wahdahu. Orang yang tersusun sendirian. Sendiri, tapi seakan-akan tersusun dari sekian macam di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ama Abu Bakrin falam yurid dunya walam tarudduhu." Wa amma Umar fa aradathu ad-dunya walam yuridha. Wa amma nahnu fatamarragna fiha dhahran li batnin. Kata Muawiyah, adapun Abu Bakar tidak menginginkan dunia. Tetapi dunia tidak menolak dia. Perhatikan. Beliau tidak menginginkan dunia. Tapi dunianya tidak menolak dia. Dan terus mengejar dia. Adapun Umar Dunia menginginkan dia, dia hanya nggak mau. Adapun kita berguling-guling di dalam dunia. tamarok itu berguling-guling dalam dunia bohron libatnin. Punggungnya, perutnya, punggungnya, perutnya, punggungnya. ya ini tenggelam dalam dunia. Saya ulangi, Ya. Akhrajahu Zubair ibn Bukkar fil Muwaffaqiyat. قال جابر رضي الله تعالى عنه دخل علي دخل علي على عمر وهو مسجى Kata Jabir, masuk Ali kepada Umar dalam keadaan beliau bertudung atau ber, menutup dirinya dengan kain. Faqala rahmatullahi alaik. Semoga rahmat atasmu. Ma min ahadin ahabba ilayya an alqallaha bima fi sahifatihi ba'da si suhbatihi ba'da di sini titiknya dua, harusnya satu ya. Hah? Suhbah kan? Fi suhbatihi. Yang sahifatihi seperti katakan saya salah. Mohon dikoreksi. Ma ahadin ahabba ilayya an alqallaha bima fi suhbatihi ba'da suhbatin Nabi SAW min hadal musajja. Beliau berkata, sungguh tidaklah seorang pun ada yang lebih aku cintai atau lebih aku sukai untuk aku bertemu dengannya dalam keadaan bersahabat dengannya setelah bersahabat dengan Nabi SAW kecuali orang yang berkerudung ini, orang yang menutupi dengan kain ini. Akhrajahu al-Hakim. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu, "Idza dzukira al salihun fahayhala Umar bi Umar." Ucapannya mirip dengan ucapan Ali bin Abi Thalib. Jika disebut orang-orang saleh, maka mari kita sambut Umar. Inna Umar kana a'lamuna eh, kana a'lamana bi kitabillah. Sesungguhnya Umar dia adalah orang yang paling alim di antara kami tentang kitabullah. Wa afqahana fi dinillah dan yang paling faqih di antara kami dalam masalah agama. Di, dikeluarkan oleh Tabrani dan juga Imam Hakim. Wasu'ila Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas pernah ditanya radhiyallahu taala anhuma tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka beliau menjawab, "Kana kal khairi kulle Beliau adalah seakan-akan kebaikan seluruhnya. Wasu'ila an Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas ditanya pula tentang Umar. Beliau menjawab, "Kana qattairil hadar." alladhi yara anna lahu bi kulli tariqin syarikan ya'khuduhu Umar seperti burung yang sangat-sangat waspada yang dia melihat bahwa di setiap tempat, di setiap jalan ada syirik yang harus dia sambar. Wasuila an Ali radhiyallahu taala anhu. Ditanya pula tentang Ali, maka beliau menjawab, maliun azman, penuh dengan semangat. Wahazman, kesungguh-sungguhan. Wa ilman dan ilmu. Wa najdah. Najdah juga maknanya ilmu atau kemuliaan. Akhrajahu fi tuyuriyat. Wallahu ta'ala أعلم وأخرج الطبراني عن عمر بن ربيعة bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala li Ka'b berkata kepada Ka'ab Ka'ab al-Ahbar kaifa tajid na'ti Ka'ab al-Ahbar ada sahabat dari kalangan Yahudi. Sehingga beliau sering membawakan berita-berita dari Bani Israel. Yang kebanyakannya tepat sesuai dengan yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Maka Umar tanya padanya, Kaifa tajid na'ati? Bagaimana? Apakah kau dapat sifatku di sana? Qala ajid na'ataka. qarnan min hadid. Aku dapat sifatmu yaitu kornan min hadid tanduk dari besi kalau ma kornan min hadid apa itu korn min hadid qala amirun syadid pemimpin yang kokoh la ta'khuduhu fillahi lawma salaim yang tidak peduli dengan cercaan siapapun qala thumma mah qala thumma yakunu min ba'dika khalifah kemudian Kata beliau, mah, Kemudian apa? Kemudian setelah itu setelahmu ada khalifah. Taqalathu fi'atun zalimah yang diganggu ya. Dibikin berat lah ya. Oleh kelompok yang zalim. Qala mah, Kemudian apa? Qala tsumma yakunul bala. Kemudian terjadilah bencana yakni pertikaian, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Naktafi bihadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.